Pak Gilbert. Ya, selamat siang. Siang, Bapak silakan. Degradasi moral agama yang agama yang diajarkan itu tidak tepat, tidak diajarkan sungguh-sungguh hanya KPP saja, tidak pernah dilaksanakan, tidak pernah masuk ke dalam batinnya, hanya pada saat-saat bulan puasa insaf sudah bulan puasa ya berbuat begitu lagi. Itu aja makasih. Pak Andre. Ya. Silakan Pak ini sebetulnya kelemahan dari hukum ya dari dari dulu itu kelemahan dari hukum kita nah, kenapa eh, sudah jelas-jelas orang korupsi masih aja iya, diberi remisi ya baik nih ini lemah sekali hukum kita kenapa takut ditekan begitu kepada orang yang ah, ditekan-tekan akhirnya kita memberikan lagi remisi kepada koruptor ini kesalahannya ini satu ini kesalahan yang paling besar itu remisi remisi nggak ada buat orang koruptor ada Bu. Iya. sore Pak ini? Ya. Silahkan. Iya. Ya, komentar saya adalah mungkin sama aja ya dibanding order lama atau zaman suka eh, Soekarno. Cuman bedanya sekarang udah ada yang ngawasin, ada KPK yang eh, membuka semuanya. Kalau zaman Soeharto gitu kan, tidak ada yang berani buka. Jadi mungkin eh, menurut saya begitu. Ya, Terima kasih. Pak Jim. Ya. Silahkan, Pak. Ya, saya sangat sedih sekali udah 68 tahun kita merdeka ya. Tetapi rakyat kita masih belum sejahtera, masih susah. Ya ini yang bikin kita jadi sedih ya. Kalau bisa saya usurkan eh, yang di Senayan sana semuanya biar studi banding ke Malaysia aja biar lihat sejak kejaksaan Malaysia yang begitu hebat terima kasih Pak Fek selamat sore Silahkan. selamat sore sore Pak silahkan. Pak saya kira sih temannya Pak Harto juga banyak korupsinya hanya yang eh, besar korupsinya hanya itu di keluarga istana ya anak-anaknya semua <laughs> teman-temannya semua menurut Pak Mito dulu kan kira-kira dari pinjaman uang itu 40% jebol sekarang juga kira-kira begitu 40% hanya sekarang dengan ada eh, manipulasi ini dapat diumumkan Bu dapat di uh, <laughs> dapat diungkapkan begitu tetap aja lihat sekarang udah kalau berjamaah DPR, DPRD mereka membuat aturan-aturan yang memungkinkan, memungkinkan itu terjadi. Ya saya kira sih itu kalau kita mau bereskan ya pimpinannya harus tegas harus keras gitu baru bisa jalan kalau, kalau tidak sih akan ya, terus aja jalan begini terima kasih Bu Pak Prabu selamat sore selamat sore silahkan Pak iya semakin banyak orang korupsi karena memang peluang semakin banyak Indonesia semakin makmur suka atau tidak suka negara kita sudah semakin maju dibandingkan zaman-zaman dulu tetapi karena tidak dibekali dengan pendidikan mental dan pendidikan agama secara benar, juga etika, maka orang yang punya akses terhadap keuangan, akses terhadap perekonomian, itu bisa secara leluasa mencuri dari rakyat. Nah ini yang harus jadi PR kita semua, supaya satu generasi ke depan atau dua generasi ke depan, negara kita dikenal sebagai negara yang bersih. Terima kasih. Selamat sore Pak Sulisio. Selamat sore Bu Silahkan Ya kalau menurut saya karena hukumannya itu terlalu ringan untuk uang yang segede itu Mestinya itu hukumannya seumur hidup plus 100 tahun Jadinya pada jera semua Terima kasih Ya Pak Amin Selamat malam Silahkan Wan An Kalau saya punya pendapat sih begini ya ah, Tuhan ya. sudah murah hati kasih negeri subur. Eh malah Tuhan kasih pemimpinnya amburadul. <laughs> Terima gitu, kasih. Okay